Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis. Sekarang kita akan masuki contoh daripada tambahan yang ada di dalam suatu hadis. Karena tambahan dalam suatu hadis itu berarti bukan asli hadisnya tapi tambahan mungkin dari seorang perawi atau yang semisalnya. Kita lihat bagaimana hukum-hukumnya dan juga rinciannya. Misal contohnya. Nah, perhatikan. Marwahu Malikun fil Muwatta. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Imam eh, Imam Malik, Malik bin Anas ya, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Beliau punya kitab hadis namanya Muwatta. Kitab Muwatta ini dulu sebelum muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu direkomendasi oleh para ulama tidak ada kitab hadis yang sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Imam Malik. Paham ya? Ini dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi setelah munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim terkalahkan. Nah, asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang disusun dalam masalah hadis setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuman dulunya sebelum adanya Sahih Bukhari Sahih Muslim, Muwatta ini andalannya. Paham ya? Bahkan apa mendapat rekomendasi banyak. Tidak barakallahu fikum, na'am tidak ada kitab hadis yang sahih di bawah kolong langit ini yang lebih sahih melainkan muatoknya siapa? Imam Malik. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Nah, kita lihat. Marwahu Malikun fil Muwatta an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatwa mankibayhi. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila memulai salatnya dia mengangkat kedua tangannya hatwa mankibayhi sejajar dengan pundaknya seperti ini. Paham ya? Diperkirakan sendiri ya. Nah, Allahu akbar. Paham ya? Itu disebutkan dalam mata seperti itu. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma duna dzalik. Naam. Kemudian apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku' maka dia mengangkat kedua tangannya di bawahnya. Jadi ada yang gini, di bawahnya sedikit. Paham ya? Nah, seperti itu. Namun ini barakallahu fikum wa hafizakumullah kita lihat qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud siapa namanya? Nam Sulaiman bin Ash'ath As-Sistani rahimahullah qala Abu Dawud rahimahullah lam yadhkur rafa'ahuma duna Naam ahadun ghayra malikin fi ma'lam. Perhatian baik ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan para perawi yang menyebutkan tambahan rafa'ahu maduna dzalik. Ini jadi permasalahan ini. Nah, kecuali Malik saja. Itu yang diketahui yang apa yang diketahui Abu Dawud. Jadi Abu Dawud mengatakan, "Aku enggak tahu seorang pun yang membawa tambahan rafa'ahu maduna dzalik kecuali siapa? Malik." Imam Malik mengatakan kalau bangkit dari apa? Rukuk sami'allahu liman hamidah mengangkatnya di bawah apa? di bawah pundak ini. Paham ya? Nah, tambahan ini kata Abu Dawud, aku enggak mengetahui kecuali yang bawah ini aja Malik. Paham maksudnya? Karena yang kita ketahui kan semuanya sama. Imma hatmanul kibah atau na'am eh, sampai di sejajar dengan apa telinganya. Kan itu. Kan ujung telinga atau pundaknya itu. Nah, ini ada ada tambahan yang kalau bangkit dari ruko, mengangkatnya di bawah apa? Bunda oh, ini? Jadi gini. Sami Allah. Alhamdulillah kita lihat. Waqad sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa' yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa minkibayhi. Dan sungguh telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu', marfu' berarti sampai kepada Rasulullah sallallahu bahwasanya dahulu Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga beliau menjadikan kedua tangannya hatwa mengkibai. Paham ya? Hatwa mangkibai, sejajar dengan dua pundaknya. Idza ftataha as-salata wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf'i minhu biduni tafriqin ya kan? Ketika mulai salat, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku tanpa ada perbedaan, tanpa biduni tafriqin, tanpa perbedaan. Jadi mau bangkit dari ruku sama saja. Sami'allahu liman hamidah sama. Nah, yang jadi permasalahan rafa'ahuma dunan dalik tadi itu. Paham ya? ternyata Imam Malik membawa di dalam muwatta tambahan tersebut padahal para ahlul ilm atau ahlul hadis yang lainnya tidak membawanya para perawi yang lainnya. Kita lihat wa in kanat ghaira in kanat ghaira munafiyatin li riwayatin li riwayati ghairi na'am qubilat anna fiha ziyadatu ilmin. Ini menurut Syekh Ibnu Saimin. Dan jika tidak berseberangan riwayat tersebut dengan riwayat yang lainnya maka diterima. Kenapa? Kalau nggak berseberangan diterima gitu loh. Tapi kan ini seakan-akan berseberangan. Soalnya riwayat yang lainnya apa? Justru apa? nggak ada perbedaan. Oleh karena itu karena berseberangan nggak diterima ya. Nah, li'anna fiha ziyadatu ilmin karena di dalam riwayat tersebut yang dibawa oleh perawi ada tambahan ilmu. Itu kalau nggak berseberangan dengan riwayat yang lainnya. Tapi kalau berseberangan diterima nggak? Enggak diterima. Apa maksudnya ya? Nah, Kita lihat di sini. Kalau berseberangan diterima nggak? Eh? Enggak diterima. Yang diterima itu kalau tidak berseberangan. Kita lihat berikutnya. Misalnya contohnya, hadis Umar radhiyallahu anhu, "Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Contohnya yang lainnya hadis Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablugha aw fayasbigha al-wudhu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah." wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats yadkhulu min ayyiha syaa. Perhatikan baik-baik ini. Rasulullah menyatakan kata Umar, Umar mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu kemudian sempurna wudunya eh, atau dia menyempurnakan wudunya kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini doa setelah wudu berarti kan? Nah, lafadznya ada yang seperti ini, ada yang seperti yang antum hafal setiap harinya asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan orang tersebut akan dibukakan padanya pintu-pintu surga yang delapan tersebut. Dia terserah masuk melalui pintu yang mana silahkan. Paham ya? Nah, kita lihat. Faqat rawahu Muslimun min tariqain wa fi ahadihi maziyadah wahdahu la syarikalah. Ini yang kita hafal, ya kan? Naam. Dan sungguh Muslim meriwayatkan dari dua jalur Nah, Nah, di antara atau salah satu dua jalur tersebut ada tambahan wahdahu la syarikalah ba'da qaulil la ilaha illallah. Ini doanya berarti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga abduhu wa rasuluh enggak masalah. Paham ya? Itu doa setelah wuduan itu. Naam. Jaminannya apa? Tadi itu. Masuk ke surga melalui pintu yang mana saja dia inginkan delapan pintu tersebut. Apa maksudnya ya? Ziyadah ini terima enggak? diterima karena tidak menyelisih riwayat yang lainnya. Mafhum? Naam. Adapun yang berikutnya nanti mengenai ringkasan hadis karena hadis itu ada ringkasan. Nah, barakallahu fikum ada yang hadis sempurna, itu nanti kita pun dapat pertemuan yang akan datang. Jadi meringkas hadis, hadis awalnya panjang, kita sebutkan pendek itu boleh selama tidak apa? Tidak berseberangan dengan matan aslinya. Atau meriwayatkan hadis dengan makna juga boleh.